Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio. Babat Tanah Leluhur. Akhirnya kita dapat juga bertemu wanita iblis, <laughs> Kenapa kau masih juga marah padaku anak manis? Bukankah aku sudah mengalah padamu? Menyerahkan kekasihku padamu? Setan! Kau harus menebus semua penghinaan yang sudah kau lakukan pada kami seluruh padepokan Kualarang. Mana sesumbarmu anak manis? Mana? Aku tidak akan melepaskanmu wanita iblis. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak, ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter, jangan adu-adu terus. <laughs> Mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, Bu, apa nggak ada obat flu lain yang mancur sih? Kalau begitu, minum nih Pak, Procol, obat flu andalan, pasti sembuh. Wah, betul-betul hebat ini obat. Procol memang manjur, cepat kerjanya dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Procol memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Prokol, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru tersedia juga Prokol sirup obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Setan Wanita itu mempergunakan kesempatan lari ketika aku sedang berguling-guling menghindarkan serangan senjata rahasianya. Hmm, aku harus menyusul Sariti yang sedang mengejar Raden Karmapala. Hiya, hiya, hiya. Bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. Mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mulas diare datangnya mendadak. Bikin kita bingung, nabrak-nabrak. Stop, stop dengan entro stop entro stop pil stop trap obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare vitaminnya segarkan badan stop trap makanya makan si makan tapi teliti dong yang kotor-kotor jangan stop stop dengan entro stop jangan minum obat lain ya Ingat, diare dan disentri stop dengan Entrostop. Produksi Kalbe Farma. Seraset! Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Naskah disusun oleh Desar Sponsen, ide cerita C.C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-48 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Saka Palwaguna, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Lilinur Indasari sebagai Mayang Telasi, Asli Suwastra sebagai Ki Sudira, Edi Dosa sebagai Ki Sempat, Juni sebagai pembicara satu, Herman sebagai pembicara dua, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Resi Wanayasa menemui muridnya Saka Palwaguna dan Anting Wulan secara sembunyi-sembunyi. Resi Wanayasa tidak ingin mengambil resiko terlibat dengan perusuh-perusuh itu demi tanggung jawab pada Prabu Sana untuk menjaga anaknya Karma Pala. Kemudian, Resi Wanayasa memerintahkan kedua muridnya untuk menghubungi murid-murid yang lain yang tersebar entah kemana agar kembali kelak setelah 12 bulan. Dan dalam perjalanan pertama, di desa Paciringan, ia berhasil menyelamatkan sekelompok saudara-saudara seperguruan yang hendak dibantai oleh para perusuh yang bekerja untuk kisampar Sampar Angin. Hei! Keluar cepat! Atau kupecahkan pintu ini! Hei! Mengapa di dalam pondokan ini tidak tampak seorang juga? Apakah mereka semua bersembunyi di dalam kamar itu? Hmm, akan aku lihat. Ah, kemana orang yang tadi masuk ke tempat itu? Dan mana yang lainnya? Mengapa kisah perang tidak juga menemui orang di dalam sana? belakang. Oh, oh agaknya dadanya terkena pukulan keras hingga terlempar kemari. Oi! Ayo serang dan rajang orang yang berada di dalam pondok itu. Ayo! Bagaikan lebah yang menyerang api, satu persatu para perusuh yang menerjang masuk ke dalam pondok itu terlempar kembali dan jatuh di halaman pondok kecil itu. Berhenti! Kau hebat sekali, Sempang. Kau berani melanggar perintahku, hmm? Aku sudah melarangmu untuk datang ke tempat ini. Kenapa kau datang juga? Kau mengorbankan banyak orang-orangku. Oh, Ampun Ki, saya saya tidak dapat menghalangi kekerasan hasrat Kakang Saprang untuk datang membalaskan dendamnya. Dan dan lagi kami pun tidak pernah membayangkan akan menemui keadaan seperti ini Ki. Berapa jumlah setan gua larang itu? Hmm? Saya saya tidak tahu Ki. Saya baru saja tiba. Orang di dalam pondok itu belum menampakkan dirinya sejak tadi. Baik. Baik. Mundurlah kau, bodoh. Hei, hmm? iya. eh, yang di dalam sana, keluarlah kau. Kalian sudah kami kepung. Kami sedang mencari orang-orang dari Gua Larang. Jika kau bukanlah orang yang kami cari, Kau boleh pergi dari sini. Raden Saka Palwaguna yang sejak tadi bersembunyi di dalam gubuk kecil, segera saja menampakkan diri. Dengan tenang ia keluar dari pondok kecil dan kemudian menghampiri Kisudira yang masih saja duduk di atas kuda. Hmm. Mana kawan-kawanmu yang lain? Hmm? Aku hanya sendirian saja di dalam sana. Bohong, hmm. Ki. Saya sudah mengamati sejak dari pasar. Ada seorang tua yang masuk ke dalam gubuk itu, Ki. <laughs> Tentu saja mereka sudah pergi semua. Karena mereka mengetahui kedatanganmu. Kau terlalu ceroboh mengamatinya. Kau mengintainya sambil berbicara keras-keras di bawah pohon sana. Bukankah demikian, Kisanak? Uh, eh, uh, eh, kau, hmm. kau... Kisanak, siapa kau ini sebenarnya? Hmm? Mengapa kau ada di sini? Jika kau tahu kami akan datang menyerang pondok ini. Justru itulah aku datang dan masuk ke dalam pondok ini. Hmm. Karena aku tahu, sebentar lagi akan ada keramaian di sini. Setan! Kau benar-benar tidak memandang kami, hmm? Kau pastilah salah satu murid dari Gua Larang. Kau benar. Aku adalah salah satu murid padepokan itu. Hmm. Kenapa kau hanya duduk saja di atas kuda itu? Setan. <laughs> Eh, bocah. Belum saatnya kau bicara besar di hadapan orang seperti aku. Hmm. Untuk kesombonganmu, aku, Ki Kisudira, akan menyeretmu di belakang kudaku ini hingga ke karang sedana ke hadapan kisampar angin. Kenapa kau tidak cabut saja pedangmu itu, Kisudira? Hmm, kau terlalu sombong, anak muda. Ah! Bagaimana Ki? Apakah kita sudah sampai di sini saja pertempuran kita? Aku belum lagi menitikan keringat. Kau benar-benar hebat anak muda. Tapi aku belum kalah. Coba kau hadapi pedangku ini. Terimalah pedangku ini. Ki Sudira yang merupakan salah satu pimpinan dari para prajurit pengintai desa Pasiringan, menyerang Raden Saka Palwaguna dengan kibasan dan gerak tipu yang tidak terduga. Akan tetapi yang kali ini dihadapi oleh Ki Sudira adalah salah seorang murid terbaik dari Padepokan Dua Larang. Maka ketika kibasan pedangnya berhasil dielakkan oleh Saka Palwaguna, Kisudira berniat untuk menarik serangannya sambil melancarkan tendangan ke arah tubuh murid dari Kualarang. Akan tetapi belum lagi sempat pimpinan prajurit pengintai itu menarik serangannya. Mata pedangnya sudah berada dalam jepitan dua jari lawan. Lepaskan pedangmu. Untuk apa kau ambil lagi pedangmu ini? Jika memang sudah tidak ada artinya lagi bagimu. Huh? Lepas. <laughs> Kisudira, kau seharusnya mencari pedang yang lebih baik lagi dari yang ini. Oh. Untuk apa kau memiliki pedang rapuh seperti ini? Hah? Nah, Kisudira, aku pergi. Sampaikan salamku untuk Kisampar. Dan katakan padanya, satu saat aku akan datang membalas semua penghinaannya. babi bodoh. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Aku sudah melarang kalian melakukan gerakan. Tapi kalian benar-benar gila. Tidak dapat menahan diri. Ayo, bawa sabrang kembali. Eh, baik, baik, baik. Ayo, kembali cepat. Tinggalkan tempat ini. Dan bawa kawan kalian yang terluka. ayo. ayo. <laughs> Oh, eh. Mana Adi Wulan? Kenapa sampai sekian lama tidak juga kembali? Hmm. Aku harus mencarinya ke tengah desa Paciringan. Sementara itu, Anting Bulan yang mencari makanan di sebuah warung di desa Paciringan bertemu dengan sekelompok orang yang sedang membicarakan sesuatu yang amat mencurigakan. Biar aku duduk beristirahat di sini saja. Aku akan mencoba mendengarkan pembicaraan kelompok laki-laki yang berada di sudut itu. Agaknya aku mendengar mereka menyebut-nyebut tentang bocah tawanan. Aku kira Nyai Mayang juga terlalu berani membawa tawanan itu seorang diri. Dan hanya mempergunakan gerobak kuda. Ya, kata-katanya benar menyakitkan aku tadi. Kita dianggap babi yang tidak berguna. Dia menganggap tidak ada artinya sepasukan pengawal menyertainya. Ya, tapi ada baiknya juga, Kakang. Kita tidak akan menanggung resiko berat mengawalnya. Coba saja bayangkan, jika yang dikatakan anak itu benar. Ah, Resi Wanayasa benar-benar datang mencarinya. Tentu kita akan ikut celaka, Kakang. Ya, Kau benar Adi. Tapi sikap Nyimayang itu yang amat kusesalkan. Dia menghina kita. Dia sama sekali tidak menganggap kita ada kawan seiring. <laughs> ah, kau ini Kakang, apa kau tidak tahu siapa Nyai Mayang itu? Hah? Ah, dia adalah seorang wanita lembut, cantik, manis. Akan tetapi, tangannya akan sanggup merogoh jantungmu sambil bibirnya yang indah menciumi seluruh wajahmu. Hmm. Ah, sudahlah Kakang. Apakah Kakang juga tidak membayangkan kesulitan yang lain jika Nyai Mayang tidak datang kemari? Hmm, kesulitan apa lagi, Adi? <laughs> ah, bukankah ketika Kakang membawanya dari tempat Kakang menemukannya di sekitar Kali Jaga, Kakang menemukan banyak kerepotan? Anak itu sukar sekali untuk dijinakannya. Ya, kau benar, Adi. Anda sedang Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda flu dan pilek, demam atau sakit kepala, ambil segera rokok. Ibu terasa tersumbat, dan bila tenggorokan gatal, minum segera rokok. disembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat, atau tenggorokan gatal. Anda flu, prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. pembicaraan mereka, pastilah Raden karma Karmapala berada di tangannya. Saat ini sedang dalam perjalanan menuju Karang Sedana. Hmm, pastilah anak itu berhasil ditangkap saat yang guru menemuiku di padepokan. Ah, aku harus segera mengejarnya sebelum setan wanita itu semakin jauh meninggalkan desa Paciringan ini. Ah, ya, biarlah Kakang Saka mengatasi kelinci-kelinci itu seorang diri. Kukira sedikit pun ia tidak akan mengalami kesulitan. Oh, aku harus mencari seekor kuda. Kukira kelak aku memerlukannya jika aku berhasil mendapatkan Raden Karmapala. Ah, ini adalah satu-satunya jalan menuju Karang Sedana. Aku pasti akan dapat segera menemukannya. Jika bidadari pencabut nyawa itu benar-benar mempergunakan kerupa kuda membawa Raden Karmapala. Hiya, hiya, hiya. Oh. siapa itu yang sedang bertempur di depan sana? Oh, kerupa kuda itu... iya, benar. Itu pastilah Mayang. Mayang Telase yang telah terlibat dalam pertarungan. Siapakah wanita yang menjadi lawannya? Oh, ternyata Sariti, murid Ki Pungkur dari perguruan pengemis tongkat merah. dengan jurus ampuh dari kincir metu tingkatan ke-6. Serangannya berputar mengarah ke seluruh bagian berbahaya di tubuh Mayang Telasi. Akan tetapi lawan yang kali ini dihadapi adalah seorang wanita yang telah banyak memiliki ilmu dan ajian serta segudang pengalaman. Ayo, majulah anak manis. iya. Agaknya Jika kulayani, harian pun belum tentu aku dapat mengalahkannya. Mayang Telasi yang menyudahi pertempuran dengan Antingulan segera menaburkan senjata rahasia di antara kibasan maut selendangnya. Beberapa benda kecil berbentuk bunga pipih yang tajam meluncur ke arahnya. itu mempergunakan kesempatan lari ketika aku sedang berguling-guling menghindarkan serangan senjata rahasianya. Hmm. Aku harus menyusul Sariti yang sedang mengejar Raden Karmapala. dengan Raden Karmapala. Raden Karmapala? Anak kecil itukah yang kau maksudkan? Iya, anak yang mereka bawa itu adalah Raden Karmapala. Bagaimana? Apakah kau tidak berhasil menemukannya? Aku yakin, Dika Hanggara masih berada di sekitar sini. Kekasih dari Mayang Telasi itu tidak akan dapat berlari cepat dengan beban Raden Karmapala. Dan aku yakin, saat ini laki-laki licik itu sedang bersembunyi. Uh, Sariti, Kenapa kau tiba-tiba saja berada kembali di daerah ini dan melibatkan diri dengan masalah kami? Seorang anggota perguruan kami yang sempat melacak rencana penyerangan ke Gua Larang telah diketemukan tewas di Karang Sedana. Dan kawan lainnya yang tertangkap berhasil melarikan diri dari tahanan anak buah Kisampar dan baru saja memberitahu pagi tadi. Jadi kami terlambat datang membantu. Uh, apakah guru muki Parang Pungkur juga datang kemari? Beberapa orang anggota perguruan sedang berusaha mencari di mana guru berada. Ah, Terima kasih atas bantuan kalian dari tongkat merah. Dua kali sudah kalian membantu kami dari Gua Larang. Ah, tidak apa, Wulan. Kakek mengatakan antara dirinya dan Eyang Wanayasa gurumu sejak masa remaja telah terjalin persahabatan yang erat. Cuma akhir-akhir ini kami lebih banyak bekerja dan mencari makan di daerah Mataram. Dan mulai saat ini, kakek mengatakan ingin kembali mempererat persahabatannya seperti masa lalu. Ah, terima kasih, Sariti. Satu saat, kami dari Gua Larang akan membalas semua kebaikan kalian. Sudahlah, marilah kita segera mencari Dika Hanggara, si kumbang madu yang melarikan Raden Karmapala. Uh, sebaiknya kita memisahkan diri. Betul, Sariti. Kau mengambil arah ke kiri, dan aku mengambil ke kanan di antara gerumbul-gerumbul pohon itu. Hmm, baiklah, Wulan. Hup! Loh, Tati, kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol, obat flu andalan. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri gerak brokol sirup. Brokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Brokol sirup manjur ya, Bu? Ina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol, obat flu andalan. Prokol sirup, produksi kalbi pharma Anting Wulan dan Sariti segera berpisah untuk mencari jejak di Kahanggara si Kumbang Madu. Keduanya segera menyelusup di antara gerumbul pepohonan di kiri kanan jalan utama di luar desa Paciringan. Nah, pendengar sekalian, apakah mereka berhasil menemukan Dika Hanggara yang melarikan Raden Karmapala? Kemudian, bagaimana pula dengan kisah dari Raden Purbaya di tangan kedua tokoh Mahasakti di Bukit Batu Larang? Untuk mengetahui semua jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.